furqan yakni ilmu yang akan bisa membedakan dengannya antara al-haq dengan kebatilan Kata Allah rahimahullahu taala وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا Wahai orang beriman Ittaqullah Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa aminu bi rasulihi Dan berimalah kalian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Yu'tikum kiflaina min rahmatih Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian kiflain ay nasibain dua bagian rahmatnya waj'al lakum nura akan jadikan untuk kalian nur cahaya tamshu bihi yang akan berjalan dengannya wa yaghfir lakum Allah akan mengampuni kalian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga faedah dari takwa yaitu Allah berikan kepada kita semua yang bertakwa kifrah min rahmatih yang kedua Allah menjadikan nur cahaya dan yang ketiga adalah maghfirah wa subhanahu wa ta'ala kata beliau dan juga berfirman wattaqullah bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'allimukumullah dan Allah akan mengajari kalian memberikan kepada kalian ilmu ini tiga ayat yang beliau sebutkan yang menunjukkan bahwasanya takwa itu adalah sebab di antara sebab seorang mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qul billah rahiman rahimakumullah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Kitabul Ilmi menyebutkan kepada kita semua satu fasal satu pembahasan yaitu terkait dengan asbab al-mu'inah ada talabil ilmi. Sebab-sebab yang akan membantu kita dalam talabul ilmi. Beliau rahimahullah taala menyebutkan empat sebab yang akan membantu seseorang di dalam talabul ilmi. Kata beliau rahimahullah taala al-asbabul mu'inah ala talabil ilmi katsirah. Sebab-sebab yang membantu untuk belajar untuk talabul ilmi banyak. minha aku, kita sebutkan sebagian yang kata beliau rahimahullahu taala yang pertama adalah at-taqwa. Taqwa adalah sebab yang membantu seorang dalam talabul ilmi. Wabillahi rahiman rahimakumullah. Di antara disebutkan rahimahullahu taala apa itu makna takwa? At-taqwa yang dikata beliau rahimahullahu taala adalah an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. At-taqwa adalah seorang hamba menjadikan membuat sesuatu wiqayah penghalang tameng antara dia dengan apa yang ditakutinya dia membuat tameng yang menjaga dirinya, melindungi dirinya dari sesuatu yang dia takuti. Ini takwa. Sehingga ketika dikatakan takwa Allah, ya takwal abdi rabbah. Yani seorang hamba menjadikan membuat tameng antara dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia takutkan dari murka Allah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah yakni kita semua berupaya untuk membuat tameng penjaga antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kata beliau rahimahullahu taala yakni ini fi'li ta'atihi wa bima'asi Caranya kita melindungi diri kita, menjaga diri kita tidak azab Allah, dari murka Allah dan dengan kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, takwa seorang menjadikan membuat tameng antara dirinya dengan azab Allah dengan cara melaksanakan ibadah, menjalankan ketaatan dan menjauhi larang-larangan, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada billah rahiman wa rahimakumullah jami'a Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala juga menyebutkan ayat yang disebut oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Iya. Apa itu furqan? Wahai orang beriman, bertakwalah kalian. Wahai orang beriman, Intatakullah jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaj'al lakum furqana Allah akan jadikan untuk kalian furqan apa itu furqan furqan kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil furqan itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk kalian apa yang dengannya kalian membedakan antara al-haq dengan kebatilan. Wa bayna war wa nafi'. Iya, kalian bisa membedakan dengannya antara al-haq dengan kebatilan dan antara yang bermanfaat dengan yang mudarat. Qala kata beliau rahimahullahu taala wa hadza yadkhulu fihi al-ilmu. Dan ini kata beliau masuk pada makna ini adalah ilmu. Ilmu adalah yang bisa menjadi sebab kita bisa membedakan mana al-haq mana batil, ya mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Kata beliau rahimahullahu taala fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilmi wa ziyadatul hifab kata beliau ketakwaan itu akan dihasilkan akan diraih dengan ketakwaan itu ziyadatul huda tambahan hidayah dengan bertakwa akan bertambah hidayah wa ziyadatul ilmi dengan takwa akan bertambah ilmu wa ziyadatul hifab dan dengan takwa akan bertambah hifz, bertambah hafalan. Sehingga tabligh rahimahullahu taala disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala kata beliau rahimahullahu taala syakautu ila waqi' su'a hifdhi aku mengadu kepada wakil, yaitu wakil bin Jarrah jeleknya hafalanku. farshadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau rahimahullah kata Imam Syafi'i, wakil, Imam Waki' membimbingku untuk meninggalkan maksiat, maksiat. Wa qala kata beliau rahimahullah, i'lam, ketahuilah bi annal ilma nur Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala la yu'tahu 'asi. Tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Maksiat sebab yang tersebab terhalang dari ilmu iya rusaknya hafalan dengan sebab perbuatan maksiat sebaliknya takwa itu adalah sebab bertambahnya hidayah, bertambahnya ilmu, bertambahnya hifat, hafalan. Bahkan kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala wa taqwa sababun li ziyadatil fahm. Takwa itu adalah sebab bertambahnya pemahaman, tambah hidayah, tambah ilmu, tambah hafalan dan keempat itu tambah pemahaman dengan senantiasa bertakwa akan bertambah pemahaman. Qala kata beliau "Rahimahallahu taala wa yadkhulu fi dzalika aidan dan juga masuk ke sini kata beliau dan masalah ini afirasah. Firasat. Iya, seorang bertakwa akan Allah berikan firasat yang benar. Anallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Allah berikan kepada orang bertakwa itu pirasat. Pirasat yang benar, pirasat yang hak sehingga hatta kata beliau bisa dia bedakan di antara manusia yang ada sekitarnya. Kata beliau, "Fabi mujarrad ma yaral insan" dengan semata dia ngelihat orang-orang di hadapannya sekitarnya. Ya arif annahu kadhib, au sadiq, au bar, au fajir, dia punya pirasat, orang ini orang jujur, orang ini orang pendusta, orang ini orang baik, ini orang fajir. Firasat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firasatul mukmin hak. Firasat seorang mukmin itu adalah hak. Dengan takwa akan diraih iya firasat yang hak. Takwa adalah sebab bertambahnya hidayah Takwa adalah sebab bertambahnya ilmu. Takwa sebab bertambahnya hafalan. Takwa sebab bertambahnya pemahaman dan yang terakhir kata beliau rahimahullah, takwa adalah sebab seorang mendapatkan firasat. Firasat bahkan yang bisa dengan yang dibedakan antara orang-orang sekelilingnya. Iya, antara orang baik, orang jelek, orang pendusta dan orang jujur. Apa itu takwa? Takwa adalah ya tadi seorang menjadikan tameng antara dirinya dengan murka Allah dengan adab Allah dengan senantiasa menjalankan perintah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan ini yang pertama saya ulangi di dalam kitab ini Sebelum Thaymin rahimahullah telah menyebutkan sebab sebab yang membantu kita dalam talabul ilmi adalah takwa. Takwa ini dengan cara kita senantiasa melaksanakan ketaatan, mengamalkan ilmu kita dan menjauhi larangan. Alhamdulillah, rahimani wa jami'a. Sebaliknya, ketika takwa itu adalah sebab kita terbantu dalam belajar. Sebaliknya, Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah taala menyebutkan kepada kita beberapa awaiq penghalang-penghalang di dalam talabul ilmi. ya dengannya seorang terhalang bahkan bisa terhempas dari talabul ilmi. Di antara poin yang boleh sebutkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah kata beliau hafizahullah taala wa faminha adamul amal bil ilmi waliyadz Kata beliau, di antara sebab yang akan menghalangi seorang dari ilmu adalah tidak mengamalkan ilmunya. Waliyullah. Kata beliau, "Tu'thiral ilmi." Dia punya semangat untuk mengutamakan ilmu. Tetapi wayunsa sahibuhu katsiran. Tapi dia sering lupa. Sudah belajar, semangat, lupa. Katsiran min asya, banyak perkara-perkara dia pelajari lupa. Allati law tabbaqaha wa amila biha lam nasiyaha. Yang kalau seandainya dia praktekkan, dia amalkan, iya, dia tidak akan melupakannya. Sebabnya dia lupa, kalau tidak diamalkan. Kata Syarabi hafizahullah taala, "Fakatsirun minal ma'lumat." Banyak pengetahuan ilmu la yusbituha bi qalbil alim wal muta'allim illa tatbiqul amali banyak kata beliau pengetahuan, banyak ilmu itu tidak bisa kokoh. Tidak bisa kokoh, mantap. Ada di hati seorang alim atau yang belajar muta'alim kecil dengan tatbiqul amali, dengan mempraktekannya, mengamalkannya. Ya kita contohkan antara zikir-zikir, doa-doa yang kita baca dalam salat-salat fardu dengan sholat jenazah. Walaupun dalam sholat jenazah lebih sedikit, hanya bekal takbir. Tapi ternyata karena jarangnya seorang sholat jenazah, mesti ketika dia ada jenazah mau disolatkan, buka dulu. Buka lagi, ingat-ingat lagi doanya. Kenapa? Karena jarang <coughs> praktek. Dibaca. Tapi kalau yang sering kita pakai dalam sholat sehari-hari, terus. Itu contoh. Iya. Hafalan surat Al-Fatihah misalnya. Sering kita ulang-ulang dalam sholat. Dengan surat-surat lain yang jarang kita merojak. Kita amalkan, kita baca dalam sholat-sholat kita. Beda. Yang satu yang sering kita praktekkan, kita amalkan, ingat. Alhamdulillah rahimah rahimakumullah. Makanya dalam satu riwayat yang saya sebutkan kemarin Sebagian salah menyatakan ida balagakal hadis, ida balagakal hadis fa'mal bihi takun min ahli. Kalau datang kepadamu satu hadis maka amalkanlah agar engkau menjadi ahlinya. Waqi rahimahullahu taala menyatakan kunna nasta'inu 'alal hifdz bil amali bihi. Kami itu membantu diri kami dalam menghafal dengan mengamalkannya. Sampai diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau berupaya setiap kali mendapatkan hadis beliau mengamalkannya. Ketika sampai kepada beliau hadis sampai kepada beliau hadis tentang masalah iya Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallam pernah dibekam dan beliau memberi yang membekamnya satu dinar maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau pun ketika dibekam memberi kepada yang membekamnya satu dinar iya semangatnya beliau rahimahullahu taala dalam al-amal bidilmi karena kata Syarabi Habibullah taala banyak maklumat banyak ilmu itu tidak bisa seorang mengokohkan di kalbunya kecil dengan tatbik, dengan mempraktekannya, dengan mengamalkannya. Iya. Beliau contohkan di sini kata beliau misal contohnya al-faraid ilmu waris. Al-faraid kata beliau minal ulum allati tunsa. Ilmu waris, ilmu faraid termasuk ilmu yang dilupakan yansaha labul ilmi wal ulama ilm marasaha iya sehingga jangankan yang rumit-rumit iya yang sebetulnya nasnya jelas muhkam di dalam Al-Qur'an dia lupa kalau ada seorang suami meninggal meninggalkan istri iya berapa istri bagian warisnya lupa padahal jelas dalam Al-Qur'an kalau ada seorang istri meninggal dan keadaan memiliki anak, berapa bagian suaminya? Ini ilmu faraid. Yang itu jelas-jelas masa yang usul, tapi banyak orang lupa. Pada dalam dalam surat An-Nisa, muhkan dalam al Qur'an Al Karim. Kenapa demikian? Ini karena jarang dipraktekkan. Kemudian asy syarabi hafizahullahu taala menyebutkan akibat jelek dari tidak mengamalkan ilmu. Selain adamul ilmi itu adalah termasuk penghalang dari talabul ilmi dari mendapatkan ilmu. Lebih dari itu kata beliau rahimahullah taala, "Tsummal ashaddu min hadza." Kemudian yang lebih dasar dari itu adalah annallaha tabaraka ta'ala yadhummu man la ya'maluna dhamman syadida Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang yang tidak mengamalkan ilmunya dengan celaan yang sangat keras beliau rahimahullahu ta'ala bawakan satu ayat dalam surat Al-A'raf dua ayat watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansarakha minha fa'atbahu syaitan fakana al ghawin bacakanlah kepada mereka berita tentang orang-orang yang telah kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami tapi dia terlepas darinya sehingga dia pun diikuti syaitan maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Iya, didatangkan ayat Allah, diberikan ilmu, diberikan ayat Allah, ternyata malah melepaskan diri darinya, tidak mengamalkannya, berpaling darinya. Maka dia pun diiringi syaitan dan dia pun akhirnya terjadi menjadi menjadi orang yang gawin yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak kami akan angkat dia dengannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa. Tapi dia lebih memilih menghujam ke bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih senang dengan dunia mengikuti syahwatnya, syahwat duniawiyah dan kemudian mengikuti hawa nafsunya. Famasalahu kamasal kalbi in tahmil ali yalhas aw tatruku yalhas ini khabillah rahiman rahimakumullah celah permisalan dia seperti anjing yang kamu bawa dia dalam keadaan menjulurkan lidahnya kamu biarkan juga demikian dalam keadaan menjulurkan lidahnya permisalan yang jelek bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya kata syarabi hafizahullah ta'ala isin pada ayat tersebut kata beliau rahimahullah ta'ala wa ra'ah Kata beliau fahada dalam ayat ini. Dalam firman Allah ayat firman Allah ini. Kata beliau, adamul amal awqa'ahu fil kufri billahi taala wa adamul ilmi wa adamul ihtiram li hadzal wahyi. Iya, dia tidak mengamalkan ilmu akhirnya terjatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengamalkan ilmu, tidak ihtiram, tidak menghormati, memuliakan wahyu, tidak ayat Allah, dia pun kemudian terjatuh ke dalam kekufuran kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya itu yang pertama kata Syarabi Habibullah taala ada amal bil ilmi itu menyebabkan seorang lupa ilmu yang dipelajarinya. Yang kedua tidak mengamalkan ilmu bahkan lebih jelek dari itu bisa jadi sebab seorang terjatuh dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ikhtiram. Iya. Tidak mengindahkan ayat Allah Subhanahu wa ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau kata Syarabi hafizahullah, "Fakatsirun minan nas la ya'malun." Faqad yajurruhu adamul amal ila al-wuqu' fil fusq. Lianahu ma ya'mal. Dan banyak orang kata beliau rahimahullahu taala tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya perbuatannya tersebut menjerumuskan dia, menyeret dia kepada kefasikan. Terjatuh ke dalam kefasikan. Lianau ma'amal. Karena dia tidak mengamalkan ilmu, dia terjatuh ke dalam kefasikan. kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alu. Iya, yang terakhir kata beliau hafizahullah taala wara'ah kata beliau qad yajurruhu ila wuku' fil bid'ah wa dalalah tidak mengamalkan ilmu bisa jadi iya menjerumuskan dia ke dalam kebidahan iya ke dalam kesesatan sehingga billah rahimun rahimakumullah iya saya ulangi kata Syekh Rabi Hafizah Syekh taala nasihat yang ketiga adalah at-taqwa. At-taqwa adalah seorang membuat tameng antara dirinya dengan adab Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan ketaatan dan menjauhi maksiat kepadanya. At-taqwa Qul rahiman kata Ibnu Taimin rahimahullah adalah sebab yang membantu seorang di dalam talabul ilmi. Namun yang saya ingatkan sebaliknya, sebaliknya adamul amal tidak mengamalkan ilmu itu bisa menjadi sebab seorang terhalang, terpeltal, terperanting dari talabul ilmi. Saya kira kita lanjutkan dulu apa yang disebutkan oleh Syaikhul Taimin rahimahullahu taala terkait dengan asbab al-mu'inah ala talabul ilmi. Yang kedua, setelah beliau sebutkan tentang sebab yang pertama yang membantu seorang di dalam talabul ilmi adalah takwa. Takwa kata beliau adalah sebab seorang bertambah hidayah, sebab seorang bertambah ilmunya, bertambah hafalannya, bertambah pemahamannya, dan lebih dari itu akan mendapatkan pirasat yang hak. Rahiman Kemudian yang kedua, kata beliau yang membantu seorang untuk mendapatkan ilmu adalah al muthabarah wal istimrar ala talabil ilmi. Terus menerus rutin di dalam talabul ilmi. Iya, tidak bosan, tidak berhenti, terus menerus di dalam talabul ilminya. Ini membantu dia untuk meraih ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau sebutkan kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sekali lagi kisah-kisah seperti ini kita bawakan untuk kita bersemangat dalam talabul ilmi. Mencontoh mereka para ulama kita dalam talabul ilmi. Beliau Istadhafahu Imam Ahmad dzata lailatin. Faqaddamahu asya. Beliau dijamu. Imam Ahmad minta agar beliau berkunjung ke rumahnya. Maka dijamulah oleh Imam Ahmad. Beliau menyediakan makan malam untuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Fakar Syafi'i thumma tafarraqa ar-rajulani ila setelah asya setelah makan malam Imam Syafi'i dan Imam Ahmad makan bersama berdua kemudian keduanya berpisah masing-masing ke tempat tidurnya disebutkan ketika berpisah Imam Ahmad ke tempatnya beliau ke tempat tidurnya Fabakiya Syafi'i rahimahullahu taala yufakkiru istinbatil ahkami hadis wa huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Umair ma fa'adan ghair. Ini sudah saya sebutkan. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah berpikir memikirkan mengambil istinbat apa yang bisa diambil hukum-hukum faedah-faedah dari hadis ya Abu Umair ma fa'adan ghair. Abu Umair seorang anak mahu tairun sagir yusamil ghair. Dia punya burung kecil namanya Nugair. Ketika mati burungnya dia sedih, maka Nabi SAW pun bercanda kepada yang menyatakan, Ya Aba Umair, ma fa'adat Nugair. Asyahid adalah fadhalla tulal lail yastanbitu min hadal hadis. Sepanjang malam Imam Syafi'i rahimahullah pun berpikir mengambil hukum istinbat. Apa faedah hadis ini? Kata Syibnu Thaimin rahimahullahu taala wa yuqal innahu istanbata minhu akthar min alfi faidah. jadi dikatakan selama semalam itu beliau mengambil istinbat lebih dari seribu faidah dari hadis. jadi hadis ya Abu Umair ma'afalan nugair lebih dari seribu hadis seribu faidah beliau dapatkan dari hadis tersebut sepanjang malam berpikir iya قال فلما أذن الفجر قام الشافعي رحمه الله تعالى يتوضأ ketika azan subuh Imam Syafi'i rahimahullahu taala pun ia berangkat bangkit tidak berwudu lagi ya karena tidak tidur tidak ada yang membatalkan wudunya. Suman sarafa ila baitihi kemudian pulang. Kata beliau, "Wa kana al-Imam Ahmad yusni alaihi inda ahli." Ini faedah berikutnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala itu biasa memuji Imam Syafi'i di hadapan keluarganya. Ini yang seyogianya kita lakukan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, kita sebut yang baik-baik tentang kebaikan guru kita, guru anak-anak kita di hadapan keluarga kita. Imam hal biasa memuji Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini yang kadang kita lupakan. Di sebagian tempat, di sebagian tempat terjadi futur futur pada aulad itu karena sebab ayah ibunya anak malas belajar anak malas ke mahad ke madrasah iya cari sebabnya ternyata tidak sadar sebabnya adalah ayah ibunya Iya. Seorang anak yang semestinya dia siqah kepada gurunya, siqah kepada musrifnya, kepada pengasuhnya, pengurusnya, justru dirusak kepercayaannya oleh ibunya. Dia tidak sadar, itu kemudian mengikis semangat anak. Ya, dia dengar ayahnya mesti. Kalau di rumah bilang, ah Ustaz Pulan kata, Ami Pulan begini. Iya, si anak yang di mahad ini di madrasah hormat kepada ustadznya, hormat kepada aminya, dikikis kepercayaan oleh ayah. Lama-lama akhirnya malas belajar. Iya. Bingung, kenapa kok anak jadi malas belajar? Iya, tidak sadar. Ternyata sebabnya adalah kita sebagai ayah ibunya. Alhamdulillah Iya, sehingga ini di antara sebab keberhasilan terbiah itu ikhwan rahiman rahimahullah adalah menumbuhkan asyikah kepercayaan kepada pengajar. Menumbuhkan kecintaan bahkan kepada mereka. Saya tidak bersebutkan sebagian guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ikhwan fillah rahimahullah. Ustaz, bukan orang biasa. Itu untuk menumbuhkan eh, kesekohan putranya kepada guru-gurunya di maha di madrasah. Itu sampai dia nitip ke aminya. Ke ustaznya. Ini ami ini nanti apa namanya tolong nanti diberikan ke anak saya. Apa harapannya? Harapannya ketika si Amin nanti ngasih hadiah ke putranya, iya, ngasih sesuatu ke putranya, kita dapatkan apa yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tahadau, tahab, salinglah beri hadiah, makan tubuh kecintaan antara kalian. Sebaliknya, si anak juga kadang dibawa akan dari rumahnya. Ini ikhwan rahimah rahim tarbiyah. Tarbiyah dari guru-guru kita. Saya katakan ini bukan orang biasa yang ngaji seperti ini sebagian guru kita. Dia bawakan untuk aminya sengaja. Nak, nih, nanti kasihin ke ami ya. Ada sesuatu. Iya, aminya diminta untuk ngasih hadiah dia juga seperti itu. Sehingga terjadi hubungan. Ada kesekohan. Bukan malah dikikis dengan ucapan-ucapan kita. Kritikan-kritikan kita. Nah, ini tarbiyah. Kata beliau, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yusni alaih inda ahli. Beliau memuji Imam Syafi'i di hadapan keluarganya. Faqalu lahu Ya Abu Abdullah Kaifa tusni al hadha rajul alladhi akala fashariba wa nama wa lam yakum wa salla fajra biduni wudu Wahai Abu Abdullah ini masuk ke ayahnya. Bagaimana kau memuji beliau, memuji Imam Syafi'i? Padahal dia dia salah makan, minum, kemudian tidur. Iya. Dan kemudian tidak bangun malam, maksud tidak salat witir. Kemudian ketika azan subuh, salat subuh tanpa wudhu. Mereka dengar nggak bangun, nggak ada suara dia beliau bangun yang tidak salat maksudnya. Dan ketika salat subuh tidak butuh. Maka Imam Hamil rahimahullah ta'ala datang kepada Imam Syafi'i bertanya. Dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah kata beliau, "Amma kauni." Adapun yang pertama, pertanyaan keluarganya. Kenapa kok makannya banyak ketika bertamu? akaltu hatta afraqtul ina Padhalika li'anni ma wajadtu ta'aman asyab min ta'ami al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Paradtu an abat batni minhu. Iya, kenapa aku makan? Iya, sampai selesai, sampai kenyang. Karena kata beliau, aku tidak dapati makanan yang lebih baik dari makanannya Imam Ahmad maka aku pun ingin memenuhi perutku dengan makanannya Imam Ahmad rahimahullah taala. Ini justru kehormatan, kemuliaan bagi keluarga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Kata beliau, "Wa makauni lam akum li salatil lail fa innal afdala fa innal ilma afdalu min kiamil lail." Waqad kuntu ufakkiru fi hadal hadis. Adapun kenapa aku tidak tadi malam tidak salat malam? Karena ilmu itu lebih afdal daripada qiyamul lail. Dan aku tadi sepanjang malam memikirkan tentang faidah hadis tadi, hadis ya Abu Umar ma dan nukai. Adapun yang ketiga kata beliau rahimahullah wa amma kauni lam atawadda li salah di satu fajar Fakuntu ala wudu'in min salatil isya. Iya, aku tetap dalam keadaan berwudu tidak batal sejak salat isya. Iya. Sehingga ketika subuh langsung sholat tanpa wudu. Artinya beliau tidak tidur semalaman karena bersinbat mengambil sinbat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Abu Umar Mahfad dan Tuqayyim. Ini khon fillah rahiman rahimakumullah. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala lebih dari itu Iya, bagaimana ya hubungan keduanya yang baik antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala saling memuji di antara mereka. Kawan rahiman rahimakumullah jami'a. Kata beliau, "Waqad haddatsani Syekhuna Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala." telah menyampaikan kepadaku guruku Syekhun al-Mudhab Mubasir dan Musabir Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala. Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah kata beliau bercerita cerita yang sudah kita sebutkan annahu dzukira anil kisai imam ahli kufah bin nahwi disebutkan tentang Imam al Imam Ahli Kufah dalam Nahu anahu talaba nahwa falam yatamakkan beliau rahimahullahu taala belajar nahu tetapi tidak mampu untuk mempelajarinya merasa berat kata beliau wa fi yaumin min wajada namlatan tahmilu ta'aman laha wa tas'ud bihi lal jidar. Di satu hari beliau dapati ada semut membawa makanan naik ke tembok. Kullama sa'uda saqatat. Setiap kali naik bawa makanan jatuh. Naik lagi jatuh. Tetapi walakinnaha sabarat tapi sebelum terus, terus jatuh naik lagi, jatuh naik lagi terus berusaha. Hatta takhallasat min hadhil aqabah. Hingga dia pun berhasil iya melintasi ring rintangan wasaidat jadi berhasil naik ke tembok tadi. Kata beliau, faqala al-Kisai rahimahullah maka Imam Al-Kisai berkata, hadiyan namlah. Sabar. Hatta satu ghayah semut ini dia terus menerus tidak putus asa berusaha sehingga sampai ke tujuannya fasabara maka beliau pun terus menerus belajar nahu belajar bahasa belajar nahu hatta sara imaman bin nahwi sampai menjadi imam dalam nahu musabara musabara terus iya demikian rahimakumullah yang kedua kata imam Muhammad bin rahimahullah taala sebab yang kedua yang membantu seorang untuk mendapatkan ilmu adalah al muthabarah wal istimrar terus berupaya terus ya istimrar yang putus asa di dalam meraih ilmu yang ketiga <clears throat> yang ketiga adalah kata beliau adalah al hifz al hifz menghafalnya Fayajibu ala talibil ilmi al-hirsu ala al mudhaqarah Wadabtu ma ta'alamahu. Imma bihifzihi, bisadrihi, o kitabatihi. Kata beliau, wajib atas seorang ilmu, seorang talibul ilmi, wajib atas seorang pelajar yang menuntut ilmu untuk mudhaqarah. Mengulang-ulang ilmunya dan dia menjaga apa yang iya dia pelajari itu dengan hafalan di dadanya atau dengan tulisan dijaga. salah bersama mencari dia ulang-ulang dia jaga dengan tulisan dengan hafalan. Kata beliau, "Fainal insan urdatul linisyan," karena manusia itu iya tempatnya sering lupa. Sering kali kita lupa dalam yahris ala muraja'ah wa tikrar mata'allamu. Kalau dia tidak semangat mengulang-ulang muraja'ah. Iya, apa yang dipelajari? Baina dzalika yadhi'u minhu yansa. Maka akan hilang, akan lupa. Sehingga ulang-ulang dan dijaga dengan hafalan atau tulisan. Yang keempat, kata beliau rahimahullah yang membantu kita untuk mendapatkan ilmu talabul ilmi adalah mulazamatul ulama. Iya, mulazamah dengan para ulama. Yajibu ala talibil ilmi an yasta'ina billah summa bi ahli ilmi. Wasta'in bima katabu fi kutubihim. Wajib atas seorang talibul ilmi untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian membantu dirinya dengan belajar kepada ahlinya ahlul ilmi juga menolong dirinya dengan membantu dengan buku-buku yang mereka tulis dibaca qul rahimakumullah iya sebagai penutup asy Rabi hafizahullah kita juga sebutkan yang nanti insyaallah sebagian kita baca di asar di antara awaiq awaiq penghalang di dalam talibul ilmi di dalam talabul ilmi di dalam menuntut ilmu adalah bi'ah lingkungan lingkungan itu punya pengaruh iya dalam terjauhkannya seorang dari ilmu iya sehingga diantara faktor pendukung untuk berhasil terbiah diantara lingkungan. Sebutnya min rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara sebab inhiraf asyabab. Di antara inhiraf, menyimpangnya sebagian para pemuda. Itu karena terkait dengan biah. Terkhusus masalah pertemanan. Akibat di lingkungannya jelek, memiliki teman yang jelek, ia ya akhirnya pun terjatuh ke dalam inhiraf. Demikian juga dalam masalah ini. Kata beliau, di antara sebab yang menghariskan dari ilmu adalah al-bi'ah. Dan beliau khususkan adalah bi'ah yakni yang laisa fiha ulama. Yang tidak ada ulamanya. Ya, beda antara kita di sini dengan di negeri-negeri yang banyak ulama di sana. Yang mudah seorang untuk bertemu ulama, talak kita ulama. Terlebih lagi kata beliau rahimahullahu taala kalau dia tinggal di satu negeri yang tidak membantu untuk dia keluar belajar kepada para ulama. Menghalanginya. Iya, atau mempersulit untuk mendatangkan para ulama sehingga kaum muslimin sulit untuk bertemu para ulama. Wa rahimakumullah. yang ini saya sampaikan adalah maka manfaatkan. Insya Allah kedatangan guru-guru kita, masyayikh yang akan datang nanti insya Allah ke Indonesia dalam daurah nanti manfaatkan. Bila ada kemudahan, iya berangkat untuk langsung talaki belajar di hadapan mereka. Iya, kita sudah bacakan kemarin bagaimana semangatnya salafus salih dalam rihlah. Dalam rihlah. Ada sebagian mereka sampai kencing darah, sebagian mereka sampai putus jarinya, sebagian mereka sampai berbulan-bulan rihlah. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita akan kembali adakan daurah bersemangat di dalam istifadah kepada guru-guru kita masyaih yang akan datang insyaallah. Nah, Allah alam saya kira cukup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.